Ummul Quran Al-Fatihah. Pada Ustaz, waktu dan tempat seluas-luasnya sebelum Isya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang sedang puasa sunat nampaknya Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang malam ini karena yang selama ini gambarnya banyak nampak di baleho malam ini ketemu langsung. Saya pertama kali jumpa dengan Pak Indra Mukhlis. Pertama kali jumpa langsung dengan Pak Wahid. Ternyata orang asli jauh lebih ganteng daripada beliau. Tapi nampaknya hadirin hadirat kecewa karena tak sesuai gambar saya dengan asli. Kenapa tak sesuai? Yang pertama di gambar itu sorbannya warna biru. Sedangkan yang ini warna hijau. Itu ada alasannya sesuai sama siapa kita berjalan. Kalau sama Pak Indra tentu warna kuning sebenarnya. Senang lagi hati berjumpa sudah lama meninggalkan Maroko 2007. Hari ini berjumpa dengan satu alma mater sama-sama dari al Mamlaka Al-Maghribiyah, Kerajaan Maroko. Ustaz Herdiansah. Masya Allah. Ada pula bersama kita Al-Mukarram calon doktor dari UIN Suskariau. Beliau adalah Dr. Junaidi Insya Allah. Yang selalu dituliskan di pangkal nama saya, Dr. Abdul Somad. Pas saya tanya panitia, kenapa tulis dokter? Semoga Pak Ustaz. Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi ama-ama. Saya malam ini tidak rasanya sedang pengajian Seperti pesta ulang tahun Ada balon-balon Masya Allah Sehingga suasana cair Suasananya seperti entah di taman di mana gitu Ada pokok-pokok kayu, ada kelap-kelip, ada tinggal air mancur, ada air mancur Masya Allah Judul yang diberikan kemuliaan perempuan dalam Islam Selama ini selalu dikatakan Aku laki-laki, kaulah yang aku lindungi Kami sebagai laki-laki melindungi perempuan Sekarang kita lihat bunyi hadisnya Kuliqatil mar'atu min dhila' Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk A'wajuha a'laha Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas Tulang rusuk paling bengkok, paling atas Perempuan diciptakan dari tulang rusuk Dan laki-laki itu adalah jantung Yang dilindungi oleh tulang rusuk Kenapa Abdul Somad ini bisa tenang adam ayam tentram karena ada yang melindunginya yaitu tulang rusuk. Sekarang yang menjadi pertanyaan, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Kalau begitu mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Nampak kan? Memang tak salah perempuan yang banyak patut besar suaranya. Laki-laki itu perkasa dan hebat karena ada perempuan yang luar biasa di baliknya. Siapa dia? Nabi Adam as. Tapi ada Hawa yang mendampinginya. Ketika Adam berada di surga, nampaknya burung-burung yang begitu indah, pokok-pokok kayu, air mengalir. Ternyata hidup ini tak bisa dinikmati sendirian. Kalau tak percaya, tontonlah Manchester United sendirian Real Madrid Barcelona sendirian tak enak maka panggil kawan-kawan apa kata dia nggak ada lo nggak rame cobalah tonton sendirian gol sendirian tak enak tapi ada teman berbagi cerita berbagi suka dan duka makanya seorang laki-laki berkata kepada calon istrinya hai adinda sudikah engkau menemani sisa-sisa hidup sementara malaikat maut datang mencabut nyawa Apa kata dia? Iyalah bang, tapi jangan penuh penderitaannya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna kalian perempuan libasul lakum menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun. Hai kamu laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Mana lebih dulu disebut perempuan? Kamu perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Abdul Somad berani ceramah di depan ini kenapa? Pakaiannya tiga lapis. Yang pertama sorban. Kenapa Ustaz ceramah pakai sorban? Biar orang tahu akulah Ustaznya. Karena pengalaman pernah saya ceramah sampai di tempat itu hujan gerimis, datang panitia menjemput, dia tanya, "Ustaznya mana?" Tidak Tak mungkin saya jawab, "Akulah dia." Maka dari pakaian orang tahu. Dah pakai pakaian. hunna libasul lakum. Orang tahu aku ustaz kena pakai ini. Pertama, ni satu lapis. Tak cukup pakai baju koko. Kalau saya pakai pakai baju kaos datang kemari, disangka orang saya tukang sapi. Walaupun itu bukan pekerjaan hina, tapi saya ustaz. Yang kedua, ada lapisan lagi di dalam baju kaos di dalam. Pakaian melindungi diri di atas pakai topi. Kalau tak pakai ini kenapa? Disangka orang saya pemain band rambut panjang. Kenapa laki-laki bisa tegak gagah perkasa berdiri di depan orang banyak? Karena dia ditutupi oleh kain dan kain itu adalah kalian perempuan yang menutup aib cacat suami-suami kalian. Seandainya Kau berada di depan orang banyak, engkau orang masih dimuliakan, kau masih disanjung orang. Kenapa? Karena aib dan cacatmu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ada perempuan di sampingmu yang selalu menutupi segala cacat, aib dan kekuranganmu. Maka perempuan luar biasa yang berada di samping seorang laki-laki yang luar biasa. Tapi kalau tidak maka dia akan menjadi laki-laki yang luar binasa. Siapa yang membuka aibnya? Perempuan. Sekarang siapa yang paling hebat? Laki-laki apa perempuan? Judulnya kan kemuliaan perempuan. Kalau mau laki-laki diangkat, rubah oh, judulnya kemuliaan laki-laki. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saya kalau ceramah di sekolah kebidanan, akademi kebidanan, ini mengingatkan saya masa lalu. Saya ditelepon orang profesor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad, ya. Ustaz S2 dari Maroko, betul. Bisa mengajar mata kuliah agama Islam di tempat kami. Oke, okay, I'm coming. Begitu sampai di dalam lokal isinya 40 orang, perempuan semua. Dua kali saya masuk langsung mengundurkan diri. Mereka masuk dalam jilbab dibukanya. Kenapa kalian buka? Panas, Pak. Pak Profesor, saya mengundurkan diri dari sekolah kebidanan nih. Kenapa? Dua kemungkinan. Kalau tak saya stres, mereka gila. Tak lama saya mengajar di situ. Di mana tempatnya? Tak boleh sebut nama sekolahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang jelas perempuan-perempuan ini luar biasa. Anak saya lahir Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Ustaz di mana sekarang? Di Kabupaten Siak, Sri Indrapura menyambut satu Muharram. Segera ke rumah sakit Pak Ustaz, anak Ustaz mau lahir. Ya tak bisa, ini mau ceramah satu Muharram. Jadi gimana? Ya terserah aja, masa nunggu saya pulang baru lahir? lahir aja lah. Lahir jam 9 pagi. Selesai acara muhasabah, zikir, doa, makan segala macam, saya pun pulang ke Pekanbaru jam 2 sore. Datang ke rumah sakit, mandi bersih, datang ke rumah sakit, buka peci, pakai baju kemeja, gulung masuk dalam. Mau cari siapa bang? Bang <laughs> Abang pula gitu. Saya mau nengok anak saya. Saya kalau tak pakai peci, pakai kemeja, gulung, sangka mereka saya masih semester 7 saya mau nengok anak saya, kata saya. Oh, di sini tempat bayi-bayi baru lahir. Ya. Hmm. Bapak udah ambil wudhu? Udah. Nanti anaknya pegang gini ya. Hmm, tangannya begini, kepalanya di sini pak. Bapak bisa azan gitu. mati saya. Tapi saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Bidan-bidan sekarang sudah mengerti apa yang dia lakukan terhadap bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena mereka belajar dua SKS agama Islam. Yang ngajar siapa? Dokter Junaidi. Itulah gunanya kalau kita punya dosen yang berilmu. Ilmunya tidak diambil dari Google. Ilmunya dari ulama. Dari mana ini diambil? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari meninggal kapan? 256 Hijrah. Berjumpa dia dengan Nabi. Mana mungkin jumpa? Nabi meninggal tahun 11, dia meninggal tahun 256. Jarak dia dengan Nabi hampir 2 abad setengah. Lalu Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Dari gurunya. Namanya siapa? Abdullah bin Maslama. Abdullah bin Maslama dapat dari siapa? Gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Gurunya Abu Sinan. Abu Sinan dapat dari siapa? Gurunya A'raj. A'raj dapat dari siapa? Gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Gurunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah keilmuan ini pakai guru. Kalian belajar agama Islam di mana? Di sekolah akademi kebidanan Husa Gemilang, Husada Gemilang Tembilahan. Gurunya siapa? Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi itu dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya di mana? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di mana? Nyak Candong. Syekh Sulaiman Rasuli itu dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa namanya? Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi. Siapa dia? Imam Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Imam Besar Masjidil Haram meninggal tahun 1916 punya murid dari Jawa Timur jenengnya siapa Hasim Ashari. Hasim Ashari pulang ke Jombang mendirikan pesantren Tebu Ireng di Tebu Ireng itulah dia mendirikan ormas namanya Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid dari Medan, Sumatera Utara, pulang ke kerajaan Delhi, diangkat menjadi mufti kerajaan Delhi. Murid-muridnya mendirikan ormas namanya Al-Wasliyah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid lagi, datang dari mana? Dari Bukit Tinggi, orang awak mana? Siapa namanya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mendirikan pesantren di Candong, maka dia dikenal dengan nama Inya Candong. Datanglah orang dari Indragiri Hilir belajar ke sana. Siapa dia? Ustadz Junaidi. Satu lagi siapa? Ustadz Abdul Wahid. Beliau Ustadz. Tapi domain beliau di DPRD memperjuangkan kita lewat hak-hak perempuan diperjuangkan. Di mana? Di DPRD. Berapa anggaran untuk perempuan? ketuk palu maka anak bapak ibu yang hari ini bawa martil masukkan ke DPRD dua kemungkinan kalau tak jadi tukang jadi anggota legislatif. Kemungkinan ketiga hakim konstitusi. Bisa dilihat bakatnya dari kecil. Nah, ada silsilah keilmuan. Dalam Islam perempuan ikut berangkat derajatnya karena ilmu, ilmunya benar. Dapat dari mana? Dari guru, dari guru, dari guru, dari guru. Orang sekarang enggak. Kau dapat hadis dari mana? Langsung dari Nabi SAW. Mana bisa? 1438 Nabi Nuh jauh di atas Antara engkau dengan Nabi siapa sanatnya? Google.com Tak bisa Berilmu apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, pentingnya belajar agama Islam. Dengan belajar inilah baru tahu harkat martabat perempuan. Martabat bukan martabat. Perempuan itu tinggi di atas. Ya Rasulullah, man ahakun nas husni suhwati Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, your mother. Summaman siapa lagi? Ummuka, ama ang. Summaman siapa lagi? Ma engkau. Summaman siapa lagi? Your father, abuka, bapakmu. kami laki-laki mau ustaz mau anggota DPRD mau mantan bupati mau pejabat cuman sekali dapat tapi yang perempuan tiga kali kenapa perempuan dapat tiga dia melahirkan dia menyusukan dia mengandung kalau ada laki-laki mau dapat tiga ah, coba lah yang tiga balik dari sini ambil kelapa ah, ikat di kepala coba melahirkan melahirkan itu bersimbah darah nak aku melahirkan engkau meregang nyawa nak bersimbah darah dulu begitu bukan macam sekarang sekarang melahirkan enak aja asal tak lahir-lahir belah sesar dulu sekarang perempuan melahirkan anak macam buang ingus aja lahir dulu bukan senang maka perempuan ini perjuangannya luar biasa luar biasa Abdul Somad ceramah di Kuala Lumpur Malaysia datang ibu-ibu nanya Alhamdulillah Ustaz Somad sampai ke Kuala Lumpur ya ya makcik saya nak jumpa dengan emak Ustaz Somad <laughs> saya sudah pede dan mau jumpa Mak saya pastilah seorang ibu yang mendidik ustaz menjadi seperti ini kata dia betul dia jamaah ustaz dr Mustafa Umar pas datang ke Pekan Baru dia jumpai mak saya dia tanya mak saya macam mana mak cik mengajar mendidik ustaz Somad kecil dulu ya macam itulah kata mak saya aku bukan orang sekolahan aku bukan serjana, aku didik anakku apa adanya kata mak saya aku masukkan dia ke sekolah kalau ada anak sekarang macam hantu macam setan maka di balik itu pasti ada genderuwo yang mendidik pasti ada sundel bolong dan suster ngesot yang membesarkannya ibu ini luar biasa ibu ini jangankan doanya baik doanya buruk saja pun makbul doanya ada seorang ahli ibadah namanya Juraij siapa namanya Juraij sampai di barat menjadi George ya Juraij kata emaknya hmm, hampir kena kipas angin Quraisy. Dia beribadah ya Dia anggap apa ni emak lebih baik aku beribadah kepada Allah. Ya Quraisy. Dia tetap juga beribadah akhirnya untuk yang ketiga kali karena dia tak juga menyahut apa kata emaknya. Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat Ya Allah Jangan matikan juraid Sebelum matanya melihat wanita tunya susila WTS PSK Tak masuk akal. Mana mungkin ahli ibadah muka matanya menengok wanita tuna susila. Tapi takdir berkata lain. Skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Tak berapa lama datang perempuan. Bukan kekenyangan, hamil. hamil. Ditanya dia, siapa yang menghamilimu? Juraij. pernah fitnah di sidang ditemukan Juraij dengan perempuan hamil. Juraij, ya, ini perempuan hamil. Katanya kaulah pelakunya. Kata Juraij bukan aku. Pembohong Juraij. Terkabul doa maknya sebelum mati mata Juraij melihat wanita tuna susila. Tapi Allah tunjukkan bahawa Juraij tak salah dia kena fitnah setelah anak lahir lalu mereka berkata membawa Juraij ni anaknya lahir kata Juraij ditusuknya perut anak itu pakai telunjuk Who is your father? Siapa bapakmu? Si anak itu menjawab, Ko boy, Ko sapi. Boy anak ko boy anak sapi. Bapakku pengembala kambing. Ternyata perempuan itu berzina. Dua anak kecil yang pandai bicara. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak yang ditusuk Juraij. Akhirnya mereka bangun lagi tempat ibadah Juraij. Tapi Allah sudah tunjukkan doa ibu walaupun salah tetap dikabulkan. Makanya ibu kalau mau anaknya itu baik, manggilnya jangan dengan cakap yang tak baik. Bandel apapun anak panggilnya. Oh, calon anggota legislatif. Oh, calon bupati Indragiri Hilir. Oh lah calon gubernur ya. sini kau sebentar. Gitu cara manggilnya. Siapa yang mengajar itu? Mahasiswi Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Kenapa? Karena mereka ngaji. Pas ada ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang seperti kura-kura di tepi pantai. Kalian nanti kalau anak kalian lahir, Nah, jangan kalian panggil yang tak baik ya, panggil yang baik ya. Loh, ibu ini ustazah apa bidan? Kami casingnya bidan, tapi signalnya ustazah. Begitu. Alumni mana tu? Alumni Akademi Kebidanan Husada Gemilang. Karena dia mengerti agama. Siapa dosennya? Ini foto kami selfie kemarin. Jadi tak penting kita mesti belajar di pesantren mana. Penting belajar agama, tapi jangan batasi pada dinding tembok pesantren. Di mana-mana kita bisa mengaji agama. Pelajaran agama Islam mesti masuk ke semuanya. Maka ibu-ibu yang di situ pun menjadi salut. Ibu-ibu, kalau air susunya banyak, jangan kasihkan sama semua anak-anak yang ada di sini. Kenapa? Kalau kan sampai dia lima kali kenyang, dia sudah menjadi anak ibu mahram tak boleh anak ibu nikah dengan anak dia. Di mana kamu belajar? Kami belajar fikih itu di mana? Dalam bab radha'ah lima kali kenyang maka sudah menjadi anak. Jangan niat saja baik. Disusukannya semua anak yang ada di situ. Padahal itu sudah menjadi mahram nanti sama anak dia. Ini penting. Nampaknya sepele, remeh, temeh. Pandai pula dia. Anak kalau lahir mau gigil kedinginan kan dimasukkan itu dalam apa? Oven apa namanya? Hah? Apa? Inkubator masukkan ke inkubator. Setelah anak masuk di inkubator, tengok berapa derajat Celciusnya. Ah, anak pun hangat. Tapi karena dia bukan alumni dari Husada Gemilang, apa yang terjadi? Setelah di setel, ah, dia asyik main HP. Oh, begitu ditengok, masa anak itu dalam? Dia tak mikir, asyik main HP. Ha? Eh, tengok anak masa bukan ditolong, dipoto pula. Ada anak masa bagi yang kasihan tolong like and share. Amin amin amin amin amin. Meninggalkan amanah. Tapi kalau dia tahu belajar agama Islam di Husada Gemilang Ketika nampaknya anak itu kedinginan Mau dimasukkan ke inkubator ternyata listrik mati Diambilnya kurma dikunyahnya Setelah dikunyahkannya kurma Dimasukkannya air kurma ke dalam mulut bayi itu Ini yang diajarkan Nabi SAW namanya tahnik ta ha nun ya kap tahnik Nabi mengunyah kurma setelah dikunyah dimasukkan ke mulut bayi untuk apa setelah diteliti ternyata bayi kedinginan ketika masuk cairan gula hangatlah badannya tempat yang paling nyaman rahim perempuan belum pernah ada rahim tiba-tiba anak melompat dari dalam karena kepanasan walaupun yang hamil itu perempuan di Afrika Utara belum pernah pula anak itu tiba-tiba keluar keras macam es batu karena beku walaupun dia di kutub selatan kenapa karena tempat yang paling hebat stabilizernya rahim anak rahmat Rahman Aku ni Rahman Sakatul Rahim min ismi Rahim diciptakan dari nawaku Sebagaimana sayangnya Rahman Begitulah Rahim Abdul Somad dari ujung rambut sampai ujung kaki Tidak ada makhluk di badannya ini diciptakan dari Asma'ul Husna Tapi engkau anakku adikku yang perempuan Yang katanya kalian lemah Di badan kalian ada satu benda Diciptakan dari Asma'ul Husna Itulah dia Rahim Mana yang lebih hebat Laki-laki apa perempuan? Jenderal bintang tujuh Obat sakit kepala tu kah? Jenderal bintang lima Buya kiai alim ulama Tak ada badannya diciptakan dari asma'ul husna Tapi kalian jaga rahim kalian Inilah yang tak bisa dibuatkan operasi plastiknya oleh dokter dari China, Amerika, Singapura dan Malaka Tak bisa Kalau wajah bisa dirubah Bencong-bencong lebih cantik dari laki-laki sekarang Hai tapi rahim tak bisa. Makanya kalau ada perempuan yang sudah diponis oleh dokter, ada kista sebesar duit logam, nanti dia dioperasi bersama kelahiran, tapi nanti setelah itu dia tak bisa lagi mengandung karena rahimnya akan dipotong. Menangis Jadi saya nggak bisa hamil lagi, Tidak. Istri menangis, suami senyum. Kenapa suami senyum? Tanyalah sama yang senyum. Rahim luar biasa. Kalian yang punya rahim jangan kalian rusak dengan terkena penyakit kanker serviks akibat dari bla bla bla bla bla. Oleh sebab itu, perempuan yang luar biasa ini diberikan minuman yang hangat, cairan korma dikunyahkannya. Kamu belajar dari mana? Saya alumni Akademi Kebidanan pusada Gemilang. Di sana kami belajar bayi yang kedinginan maka dituangkan cairan korma. Air korma, jangan teh telur. Jangan bandrek tuangkan, matilah dia. Bapak sudah ambil wudu? Sudah. Sudah diazankan anaknya? Belum. Azan, Pak. Azan lah saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Dia kuat macam itu, terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai leh air mata saya tak apa yang Ustaz tangiskan? Nak saat kau lahir ke alam dunia yang pana ini, aku yang membisikkan ke telingamu, La ilaha illallah. Tapi sampai masanya nanti aku akan mati dijemput malaikat maut. Aku tak ingin kau kaya kalau kau tak ingat pada Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat tapi kau lupa pada Allah. Yang ku inginkan cuma satu nak. Engkau lah yang membisikkan nanti ke telinga aku sebelah kanan. La ilaha illallah. Engkaulah nanti yang akan membacakan surat Yasin saat aku terbujur kaku nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tenang macam tetesan embun di tengah gurun pasir siapa yang mengajarkan itu bidan kami dulu ketika di rumah sakit dari mana dia tahu itu karena dia belajar agama ini pentingnya perempuan kami belum ada punya anak Pak Ustaz ke istri sampaikan istriku kalau kau nampak aku tanda-tanda mau mati nanti kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan la ilaha illallah Ustaz dah sampaikan ya. Pertama nikah dulu saya sampaikan istriku. Kalau nampakmu nanti aku tanda-tanda mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan. Sekarang bang, nanti lah. Sekarang pula kata dia. Mau oh, cepat aja dia kita mati. Di situlah dibisikkan. Kita punya waktu sampai 7.25. Masuk waktu insya. Ada beberapa menit lagi. Sampai masanya kita ni akan pergi Tak siapa yang menemani Maka kita sampaikan ke dia Kau temani aku dunia akhirat Aku duluan nanti tak apa-apa Kalau aku duluan bang Ya kalau kau duluan aku kawin lagi lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini luar biasa. Makanya kata Profesor doktor Fulan bin Fulan, Ustaz, mana yang lebih hebat laki-laki sama perempuan? Karena saya laki-laki, saya bilang lebih hebat laki-laki. Tidak Pak Ustaz, lebih hebat perempuan. Banyak perempuan-perempuan yang bisa membesarkan anak sendirian. Apa namanya? Single parent. Pas mau foto sarjana wisuda, eh tunggu tunggu tunggu tunggu, bapaknya mana? Bapaknya mana? meleleh air mata si ibu. Papa sudah lama meninggalkan kami. Tapi dia tak pernah hilang dari hatiku. Saat kami buka bersama seolah-olah dia ada makan kolak pisang bersama kami. Saat wisuda anakku ini walaupun dia tak ada tapi seolah-olah hadir bersama kami. Makanya aku besarkan dia sendirian. Karena semangatnya ada bersama kami. Begitu perempuan. Kalau laki-laki tidak ada pun situ macam tak ada. Tapi tak semua begitu apa ibu yang dimuliakan Allah SWT makanya angka kematian duda lebih tinggi daripada janda itu menurut survei bukan kata saya kalau tak percaya carilah angka duda dan janda enter banyak kalau seorang istri meninggal suami itu kacau stres dan depresi kalau istri tidak tenang aja dia ibu tak merasa kesal tidak memang sudah lama aku tunggu biar dia sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diciptakan Allah perempuan makhluk yang luar biasa sampai-sampai Adam merasa sepi, tak ada gunanya aku berada di sini ya Allah walaupun kenikmatan banyak kalau tidak ada Hawa. Maka datanglah Hawa menenangkan jiwanya. Muzammil, hai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Siapa yang menyelimuti dia? Khadijah. Ya ayyuhalladzina amanu hai para laki-laki suami-suami qu anfusakum jaga dirimu wa ahlikum istri-istrimu naro dari api neraka. Dulu waktu masih lajang kau sendirian. Sholli sunnat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi setelah menikah mulai kau usolinya beda. Apa bedanya? Usolli sunnat tahajud rak'ataini imaman. Kenapa sekarang kau jadi imam? Karena sudah ada makmum di belakang. Kau ambil air Kau percikkan ke wajahnya Bangun Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun Tapi kalau yang kemarin baru-baru menikah bulan madu honeymoon oh, Dia ambil air Masya Allah Dia ambil dia percikkan yang honeymoon Wake up my darling Wake up my honey Dibontangkannya lah sajadah Masya Allah Mana arah kiblat kita adinda Bontong saja dah. Apa judulnya malam ini? Di bawah mihrab cinta So sweet kata dia Memang tak salah aku memilihmu bang Begitu banyak dulu yang datang meminang ke rumah Tak ada yang kami terima Walau dia naik Pajero Sport Naik Fortune, naik Ferrari Begitu kau datang kami terima Walaupun naik Cup 70 Karena kami tengok kau bibit-bibit yang luar biasa. Kata si abang aku pun memilihmu begitu juga Adinda. Begitu ku tengok poluan aku tak berani takut aku ditembaknya pakai pistol. Begitu ku tengok guru TK aku tak berani karena nanti dia sibuk mengurus anak orang sampai anakku pun tak diurusnya. Tapi begitu kulihat bidan aku senang luar biasa. Tapi tolong jangan kau suntik aku suntik mati ya. Masya Allah Maju dia ke depan Allah aku bangun Sampai salam tak berbunyi eh, Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent Berdoa lah bidan dari Pusada Gemilang tadi Ya Allah Bersyukurnya aku dapat kau kirimkan Seorang imam menemani sisa-sisa usiaku Perjuangan mencari ridhamu Ya Allah Masalah dia berbunyi tak berbunyi tak masalah Ya Allah Kok nanti lama-lama bubunyi juga nanti dia. Begitulah indahnya Kalau istri ridha menerima suami Hidup ini tak ada hampanya Kenapa? Karena dia perempuan-perempuan yang baik dan solehah Bang, abang tak ke masjid Kenapa abang tak ke masjid bang? Lembut dia Kenapa? Karena dia tahu ini imam ku dunia akhirat ke masjid lah bang Aturan dia tak jadi ke masjid menjadi ke masjid Abang kenapa tak bersedekah bang? Abang tumpuk banyak uang untuk apa? Tahu nanti kalau abang mati duit itu untuk aku juga akhirnya nanti nikah aku sama berondong bang hmm abang mati jadi makan cacing tanah kan akhirnya ke masjid juga dia bang abang ke masjid lah bang yang sholat di masjid itu laki-laki yang soleh bang kalau sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah preman pakai celana jeans pakai baju metal pakai topi Gayanya tak ada gaya ustaz. Tapi pengajian di masjid tiap hari. Saya tanya, gimana ceritanya Bapak pergi ke masjid? panjang ceritanya Pak Ustaz. Saya siap mendengarkan. Tiga CD pun tak apa. Saya orangnya tak suka pengajian. Ke masjid paling anti. Suatu hari istri saya minta antar ke majelis pengajian Tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar Masjid Raya An-Nur. Bang, antar ke masjid ya? Ya, tapi aku ngantar aja, nggak mau di dalam. Nggak apa-apa. Antar. Nanti jemput pulang ya? Ya, suatu hari saya jemput dia lama nggak keluar-keluar. Saya miss call nggak diangkat. Ditelepon nggak diangkat. SMS nggak dibalas. Ini si tiba Badriah, apa? Akhirnya saya tunggu dia di pintu aula. Marah saya, kenapa dia nggak keluar-keluar? Pas saya dengar pengajian tafsir, mantap ini. ih, siapa yang ngajar ini? Kok enak pengajiannya? Lama-lama saya duduk di kursi belakang. Besok malam saya duduk di kursi tengah. Besok malam saya duduk kursi paling depan. Sampai sekarang nggak pernah saya tinggalkan pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri saya hobi pengajian. Luar biasa pengaruh ibu-ibu. Tapi berapa banyak pula laki-laki yang hobi mengaji sejak menikah sama perempuan hantu setan. Akhirnya dia pun jadi setan kuadrat. besar pengaruh suami berapa banyak suami yang korupsi ngamuk akap ambil itu ini cuman dikasih uang tunjangan tapi tak puas uang tunjang uang sipak uang sundul uang sikut gara-gara apa abang masa kita cuman punya cincin satu abang masa gelangnya kecil kawan-kawan setiap undangan hmm. Hmm. sakit hati akhirnya dipakai gara-gara apa perempuan Ustadz mendiskreditkan perempuannya bukan ini fakta fakta apa fitnah ragu dia bilang apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ala thalatha banatin siapa yang mendidik tiga anak perempuan, fa dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna buat baik sampai mati, falahul jannah sorga baginya bukan anak laki-laki man ala salasa salasa wahid isnin salasa usalli fardal maghribi salasa itu hebatnya orang Islam bahasa hadis bahasa Quran bahasa solat salasa bisa dibawa pergi umrah tinggal di lantai berapa salasa rakaatin lantai tiga tinggal di lantai berapa lantai empat arba'a rakaatin mana yang agak payah pas lantai tujuh Lantai berapa? Maghrib wal Isya. Tiga tambah empat tujuh. Man ala salasa banatin Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan Fa'addabahudna Dididiknya dengan baik Disekolahkannya dengan baik Masukkannya bidan Kenapa bapak masukkan anak bapak ke bidan Berapa banyak orang melahirkan Pak Ustaz tak selamat Kebetulan istri saya dulu meninggal Dan ini emak dia yang kedua sehat selamat Maka ku nazar kalau anakku nanti Akan bermanfaat buat orang banyak Aku ingin dia jadi bidan Masya Allah Bisa diselamatkannya anak-anak orang Ibu, nanti kalau anaknya sudah lahir, kasih nama yang Islami ya, Bu. Nama yang paling bagus itu adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Wahid, Abdul Somad. Iya sudah beramal. Gak mesti jadi ustazah. Ibu-ibu, gimana kabarnya, Bu? Si ibu, kenapa, Bu? Saya sedih, anak saya perempuan, saya maunya laki-laki. Saya sudah membayangkan anak maco. Ini anak perempuan. Bo, man ala salasa banatin siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa nadi didik dengan baik, wa zawwajahunna nikahkan dengan orang baik, wa asana kita buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga, Bu. Tapi baru satu, tambah dua lagi. Luar biasa. Ini ustazah apa bidan? Kami memang bidan, tapi signalnya ustazah. Inilah yang bisa menyelamatkan. Di mana kamu belajarnya? Ini kartunya, Bu daftarkan anak secepat-cepatnya. Jangan sampai pendaftaran tutup. Bagi 10 pendaftar pertama dibebaskan dari uang pendaftaran. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan-perempuan itu disebutkan sebagai sayyidat, perempuan-perempuan sadaya sudu memimpin karena kalau sudah perempuan hancur, laki-laki pun juga ikut hancur. Perempuan seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum mekar cantik harum semerbak layu mati kuntum mekar harum indah wangi layu mati bunga yang tak layu ni bunga yang tak layu bunga plastik maka sekarang banyak perempuan tak ingin layu akhirnya mukanya plastik semua plastik plastik plastik plastik sampai lentik kadang kita tengok lentik rupanya plastik plastik begitu ada orang bakar sampah layu plastik semua tapi anak-anak Akbit Husada Gemilang wajahnya asli semua. Kau kenapa tak pakai plastik? Kenapa tak pakai plastik? Kenapa tak pakai plastik? Apa jawab dia? Yang penting itu inner beauty kecantikan dari dalam ada bekas cahaya tahajud matanya menampakkan dia bekas membaca Quran hari ah, tadi anak-anak Ustaz aku bilang ni main HP aja kenapa main HP Astagfirullah mohon maaf nak aku suuzan rupanya bukan main HP dia sedang buka Quran digital sambil menunggu kelahiran anak ibu itu meronta-ronta datang pula jin mengganggu. Ah, dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم wa ma fil sehat suaminya sudah kencing-kencing kamar mandi tapi perempuan dari Husada Gemilang tegar menghadapi itu semua. Dari mana dia belajar? Dia belajar di lokal. Kau bacakan ayat kursi, jin, hantu, setan lari semua. Sekarang anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswi diganggu oleh jin. Kerasukan jin. Kenapa jin itu marah? Celana jin itu dipakainya. Apa tak mengamuk jin? Sudahlah tempat kami dibakarnya, celana kami pula diambilnya kata jin. Orang yang menengok tu keji kesetanan nengok Apa tak kesetanan? Bidan. Bidan tu kan pakainya walaupun dia pakai celana karena dia mau naik naik lift naik tangga rumah sakit dia tetap tidak sempit kalau dia belajar Islam kami nggak bisa pakai rok Pak Ustaz karena kalau pakai rok nanti sobek kami mesti lari bawa nggak mungkin kami lari pelan-pelan orang yang mau melahirkan kami pelan juga kami pakai celana iya tapi jangan sempit ini dipakai celana jeans sempit sampai menjerit paha Celana sempit itu dipakai di Amerika untuk ruangan tertutup, senam aerobik di convention hall, sampai di Pekanbaru dipakai orang ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong. Betapa perempuan akan menjaga mata laki-laki tapi juga berapa banyak laki-laki rusak gara-gara perempuan. Ini semua adalah peran yang luar biasa. Kalau kita tengok ada di tepi jalan perempuan kecil umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang, pipinya putih, hidungnya pesek. Makeup kira-kira anak ini ngikut siapa ini? ngikut emaknya di rumah. Karena dia tengok emaknya begitu emaknya pergi dia pakai pula. Oh, emaknya asal mau pergi. Oh. Oh. Kenapa begitu? Sudah lama hilang. Hilang menggeletar tangan mencukur. Oh, hilang semua. Eh, kemana nih gimana nih kawan sudah nelpon gimana kita undangan ini sebentar lagi sampai ya iya iya iya iya, iya. untunglah ada spidol whiteboard Alhamdulillah. Sampai di tempat undangan makan rendang pedasnya minta ampun, kipas pula mati. Malalah turun. Oh, panasnya. Iya ya jangki ya, panas. Oh. Hmm. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si abang buka pintu dia tengok. Allahu la ilaha illallah qayyum la tuh sunnatu wa la nafsu. La ma fi samawati wa ma fil Man gara-gara apa itu? Hanya gara-gara cantik. Padahal kau sebetulnya sudah cantik tanpa harus polos-polos. Ini dipolos, polos, polos, polos. Bedaknya di tiga inci. Kadang-kadang kita menengok orang-orang tua yang pakai makeup nih sampai tak lengket lagi lipstick. Tak lekat lagi. Dipasang di atas turun ke bawah. Ah, ilah illallah. Kadang di sebagian tempat kita pula yang malu menengok. Dulu orang-orang Melayu malu pakai baju aurat terbuka, pakai baju kurung. Kenapa suruh pakai baju kurung? Dikurung lutut, dikurung baju dari atas sampai ke bawah panjang. Oh, datang setan. Apakah setan? Ikan, ikan, ikan, ikan. Ambil kabel, ah, ikat sini. Hmm. Kau tak cantik, kau tak cantik, kau tak cantik. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang emaknya, tinggal layunya saja. Oleh sebab itu maka kita jaga ini sampai waktu insya akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak cakap saya tutur kata tak berkenan di hati. Pak Indra Mukhlis, Pak Abdul Wahid Al Mukarram, ustaz-ustaz kita, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, intinya adalah jaga kehormatan sebagai perempuan karena kalian sudah dimuliakan Allah dan Rasulullah SAW Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.